أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل من لساني يفقه قولي Ikhwani alahibba saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini Sesudah kita melaksanakan kewajiban kita menegakkan sholat maghrib secara berjamaah Dan selanjutnya kita akan mengkaji Kehidupan manusia yang paling kita cintai dalam hidup ini yaitu kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bosan saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tanda lurusnya keimanan seseorang. Jadi benar atau tidaknya iman kita salah satu tandanya adalah besar atau tidaknya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta an akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih ia cintai min walidihi daripada orang tuanya, wa waladihi daripada anaknya, wan nasi ajma'in daripada seluruh manusia. Jadi mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tanda lurusnya iman seseorang, benarnya iman seseorang. Dahulu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, aku mencintai engkau. Namun kecintaanku kepada engkau ini di bawah kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan begitu wahai Umar. Engkau mencintai aku di atas kecintaanmu terhadap manusia yang lain bahkan di atas kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Sesudah diperingatkan seperti itu maka Umar berkata, "Kalau demikian mulai hari ini aku mencintaimu ya Rasulullah di atas kecintaanku kepada semua manusia yang lain bahkan di atas kecintaanku kepada diriku sendiri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baru ini iman." Baru ini yang disebut sebagai iman. Jadi ikhwani alahibba, kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kita kepada semua manusia yang lain dan tentu saja cinta ini butuh bukti. Tidak cukup hanya sekedar kita berkata saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa buktinya? Maka para ulama menyebutkan sekurang-kurangnya ada tiga bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah seseorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ia akan bersemangat menjalankan semua sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah semua jalan hidup, semua cara hidup, semua pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan sunnah ini di hadapan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad taraktukum al bayda, lailiha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jelas terang benderang, sesuatu yang apabila dimasukkan ke dalam malam, ke, ke dalam malam hari, maka malam hari itu akan berubah menjadi siang hari. Karena saking jelasnya, saking terang benderangnya, la yaziru anha illa halik. Tidak ada orang yang menyelisihi sesuatu yang aku tinggalkan ini illa halik kecuali pasti akan binasa. Jadi nggak ada yang namanya bahagia, tidak ada yang namanya ketenangan, tidak ada yang namanya keamanan, tidak ada yang namanya keadilan, tidak ada yang namanya kesejahteraan tanpa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang mau cari bahagia tapi tidak ikut cara Nabi nggak akan mungkin. Karena kata Rasulullah, la yazigu anha illa halik. Enggak ada orang yang menulis sunnahku kecuali pasti dia akan binasa. Dia akan sengsara. Ini yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi yang pertama adalah semangat mengamalkan sunnah. Kemudian yang kedua, kalau seseorang mengaku cinta kepada Nabi, maka sesuatu yang aksiomatika. Seseorang yang mencintai kekasihnya, pastilah dia akan suka mendengar kisah mengenai kekasihnya tersebut. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan suka mendengarkan, mengkaji, membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita mengkaji sejarah hidup beliau SAW akan makin bersemilah kecintaan kita kepada beliau di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ia akan buktikan dengan basahnya lidahnya basahnya lidahnya dalam memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktaruhum alaiya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka perbanyak Pak, kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terutama hari Jumat ini. Sekarang udah habis hari Jumat ya, udah, masuk Sabtu nih. Terutama hari Jumat jangan sampai lepas kita baca salawat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fa'aktiru fihi alayya salatan Sesungguhnya hari yang paling afdal, paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari itu. Maka khusus di hari Jumat, setiap khatib pada khutbah keduanya senantiasa ia akan membaca ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang tidak akan pernah lupa dibaca oleh para khutbah pada setiap hari Jumat. Nah, untuk itu ikhwani alahibba, kita sebulan sekali di masjid ini membahas uh, sirah nabawiyah, membahas kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rujukan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ya, kitab Ar-Rahiqul Maktum yang disusun oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi. Qadarullah hari ini saya lupa bawa kitabnya dan juga tertinggal membawa makalah yang seharusnya sudah saya persiapkan untuk dibagi-bagikan. Oleh karena itu e, malam hari ini kita akan merujuk saja kepada sumber utama apa namanya? sumber utama sirah nabawiyah. Apa itu sumber utama sirah nabawiyah? Yang pertama yaitu merujuk kepada Al-Qur'an. Karena ini merupakan sumber utama dari sirah nabawiyah. Bagi al iman yang memiliki Al-Quran atau ada Al-Quran Android misalnya di handphonenya, boleh membuka surat Al-Anfal. Karena surat Al-Anfal ini banyak ayat-ayat yang ada di dalamnya ini membahas mengenai peristiwa yang akan kita bahas yaitu membahas mengenai peristiwa Ghazwatul Badar, peristiwa perang Badar. Ikhwan yang lahibba, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara kronologis apa saja peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW mulai dari hari pertama beliau menjadi nabi sampai kemudian beliau meninggalkan kota Makkah ya di tahun ke-13 sesudah kenabiannya di tahun ke-14 beliau meninggalkan kota Makkah dan kemudian mulailah beliau kemudian berdakwah di kota Madinah pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas peristiwa di tahun pertama di kota Madinah apa yang beliau Shallallahu alaihi wasallam lakukan dan kemudian apa perintah-perintah apa yang pertama kali Allah turunkan di kota Madinah maka salah satu perintah yang Allah turunkan di kota Madinah di tahun-tahun pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad. Ini salah satu perintah di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Ya, diizinkan kepada orang-orang beriman untuk berperang karena sesungguhnya mereka dizalimi. Maka ada izin untuk berjihad dan kemudian sesudah turun perintah ini, mulailah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan beberapa ghazawat dan syariat, beberapa peperangan, ghazwah dan beberapa syariat. Syariat itu biasa diterjemahkan ekspedisi. Apa bedanya antara ghazwah dan syariat? Ghazwah ini adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan syariah atau ekspedisi ini adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengutus para sahabatnya saja. Maka dari sejak tahun pertama sampai kemudian tahun kedua dan nanti terjadi perang Badar di bulan Ramadan tahun kedua. Para ulama sejarah mencatat ada sekitar 8 kali terjadi peperangan. Terjadi ekspedisi dan ghazawat tadi, perang-perang besar. Yang peperangan ini seluruhnya adalah bertujuan untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Kita tahu bahwa letak Madinah itu terletak di jalur perdagangan penduduk Mekah menuju Syam. Kita tahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Quraisy, salah satu ciri masyarakat Mekah adalah rihlatasyita'i wasayf, kebiasaan mereka untuk melakukan perdagangan perdagangan musim panas mereka berdagang ke Syam dan perdagangan musim dingin mereka melakukan perdagangan ke Yaman. Maka apabila penduduk Mekah akan melakukan perdagangan ke Syam, mereka harus melalui kota Madinah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang yang melintasi kota Madinah. Untuk apa dihadang? Apakah untuk merampok? Tidak, Pak. Sebetulnya bukan untuk merampok, tapi untuk mengambil kembali harta kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang kafir Mekah ketika kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Jadi ini bukan perampokan karena apa? Karena harta yang digunakan oleh penduduk Mekah untuk berdagang itu hartanya kaum muslimin. Modal yang mereka pakai buat berdagang ini hartanya kaum muslimin. Sehingga bukan merampok. Kalau merampok kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, tapi ini milik kita, dirampas oleh orang. Dan orang itu lewat di hadapan kita tentu saja layak bagi kita bukankah layak bagi kita untuk mengambil kembali itu harta yang sudah dirampas dari dari tangan kita yang sesungguhnya merupakan hak kita maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebanyak delapan kali ada ekspedisi dan kemudian terakhir terjadi pada bulan Jumadil Awal Jumadil Ula ya pada bulan Jumadil Ula tahun kedua Hijriyah melintas kafilah dagangnya Abu Sufyan yang ini merupakan kafilah dagang yang sangat banyak membawa harta. Dia melintas dari Mekah menuju menuju Syam, ingin berdagang ke Syam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat keluar dari kota Mekah bersama sekitar 100 orang untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Ya. Ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di satu tempat yang bernama Dhul Syairah ternyata kafilah dagang itu sudah sudah lewat beberapa hari sebelumnya sehingga terlambat sehingga tidak tidak jadi dihadang dan akhirnya Rasulullah kembali kembali ke Madinah. Namun Abu Sufyan mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menghadang kafilah dagangnya sehingga ketika dalam perjalanan pulang Abu Abu Sufyan tadi menyebarkan mata-mata ya menyebarkan mata-mata dalam rute perjalanannya dari Syam ke Mekah untuk mewaspadai jangan-jangan ada eh, pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadang. Maka dalam perjalanan pulang, ini pulangnya nanti bulan Ramadan tadi. Dalam perjalanan pulang, mata-matanya Abu Sufyan menemukan ada pergerakan pasukan kaum muslimin yang akan menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan di lembah yang bernama Lembah Badar. Maka mata-matanya Abu Sufyan ini mengirimkan informasi kepada Abu Sufyan dan Abu Sufyan kemudian mengirim satu utusan yang bernama Damdam Al-Ghifari disuruh untuk memacu kudanya dengan cepat untuk menuju kota Makkah memberitahukan kepada penduduk kota Makkah bahwa kafilah dagang mereka ini akan dihadang di lembah Badar. Maka sesudah Damdam sampai ke Makkah, Abu Jahal langsung berdiri dan kemudian Abu Jahal memobilisasi pasukan penduduk kota Makkah untuk menghadapi kaum muslimin yang ada di Badar. Terkumpullah 1.300 orang. Ya, jumlah pasukan yang sangat banyak ketika itu. 1.300 orang dengan persenjataan yang lengkap dan mereka kemudian bergerak menuju menuju Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebar itu mata-mata. Maka informan Rasulullah mengetahui bahwa ternyata pasukan dari Mekah sudah bergerak dan kemudian mereka juga bersiap-siap di di Badar. Tapi tujuan utama kaum muslimin ke Badar untuk apa, Pak? Untuk menghadang tadi kafilah dagang Abu Sufyan, bukan untuk menghadapi pasukannya Abu Jahal 1300 orang tadi. Niat keluar ke Badar adalah untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika mengetahui bahwa Rasulullah sudah menghadang di Badar, sudah siap-siap menghadang di Badar, maka Abu Sufyan kemudian merubah rute perjalanannya, tidak melalui Badar, akan tapi Abu Sufyan melalui rute pinggir pantai. Sekarang dikenal sebagai daerah Juhfa, apa sekarang dikenal sebagai daerah eh, daerah Jeddah itu, Yanbu dan seterusnya, melalui pinggir pantai. Ya, dulu ada daerah namanya Juhfa juga di pinggir pantai. Dia bergerak melalui pinggir pantai, tidak melalui Badar. Sesudah kafilah dagang Abu Sufyan ini berada di pinggir pantai dan Abu Sufyan merasa bahwa kami sudah aman dari intayan pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Sufyan kemudian mengirimkan surat lagi kepada pasukannya Abu Jahal memberitahu kepada pasukan Abu Jahal bahwa kami sudah selamat sebentar lagi kami akan masuk kota Makkah sehingga tidak perlu lagi berangkat ke Badar karena kami sudah karena kami sudah selamat maka ketika Abu Jahal mendapatkan informasi bahwa pasukannya, bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah selamat, Abu Jahal kemudian berkata kepada anggota pasukannya, "Demi Allah." Abu Jahal sumpahnya pakai nama Allah juga ya. Nah, dia kalau ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, dia jawab, "Allah." Demi Allah, saya tidak akan berhenti. Saya akan terus bergerak menuju Badar dan kita akan minum air dari telaga Badar dan kita akan menyembelih hewan dan kita akan berpesta pora dan kita akan bernyanyi bersama dengan biduanita wanita kita bersama dengan penyanyi-penyanyi kita jadi kata apa namanya kata Abu Jahal kalau ini sudah keluar kita nggak akan mundur lagi kita akan berperang di sana kita akan minum air dari telaga Badar dan kita akan melakukan pesta pora di sana ini kata Abu Abu Jahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat informasi bahwa kafilah dagang Abu Sufyan sudah sudah lepas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian musyawarah lagi dengan para sahabat. Apa yang harus kita lakukan? Niat kita ke sini adalah untuk mencegah kafilah dagang, ya, bukan untuk berperang. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap bertahan di Badar atau kita kembali ke Madinah? Kalau kita tetap bertahan di Badar, maka kita akan menghadapi 1.300 pasukannya Abu Jahal. Maka sesudah bermusyawarah, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan kita tetap bertahan di Badar dan kita akan menyongsong pasukannya Abu Jahal. Maka inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Di ayat ke-5 ya. Di ayat ke-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq demikianlah sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkan engkau dari rumahmu ya, mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari rumahnya dari dari kampungnya dari Madinah bil haqq dengan kebenaran wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun dan sesungguhnya ada sebagian dari orang-orang beriman yang sebenarnya enggan untuk keluar nggak mau untuk ya keluar dari rumah, nggak mau untuk berperang. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Ya. Mereka membantah, membantah di sini maknanya bukan membantah perintah Rasul, tapi mendiskusikan ya. Mereka memperdebatkan ya. Apakah layak kita tetap bertahan di Badar ini? ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut ya. seakan-akan mereka takut menghadapi kematian wahum yandurun padahal mereka melihat sebab-sebab kematian itu ayat ketujuhnya perhatikan Pak wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua kelompok Allah janjikan salah satu dari dua kelompok. Apa yang dimaksud dua kelompok itu? Kelompok pertama adalah kelompok Abu Sofyan dan kelompok kedua adalah kelompok Abu Jahal. Kelompok Abu Sofyan kafilah dagang. Ini mudah untuk dikuasai. Kelompok kedua Abu Jahal 1300 orang dengan senjata lengkap. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan bahwa akan ketemu dengan salah satu dari dua kelompok ini wa anna ghaira syaukati takunu lakum dan kalian menginginkan kelompok yang tidak bersenjata yaitu kelompok yang mana kafilah dagang Abu Sofyan yang diinginkan oleh kaum muslimin ketika itu kita hadapi ini bukan hadapin pasukan ini wa yuridullahu ayyuhibbal haqqa akan tetapi ternyata Allah menginginkan sesuatu yang lain Allah menginginkan agar kebenaran ini nyata adanya bikalimatih dengan kalimatnya wa yaqta adabiral kafirin dan Allah akan memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun agar Allah menguatkan kebenaran dan Allah menghancurkan kebatilan meskipun orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka tidak menyukainya. Jadi Pak, dalam kehidupan kita kita sering seperti ini Pak. Ya, kalau diberi pilihan mau yang enak atau yang kurang enak, yang tidak nyaman, yang manis atau yang pahit. Pasti kita akan pilih yang enak, kita akan pilih yang manis. Ya. Yang gampang nih tadi kafilah dagang Abu Sofyan atau yang susah? Abu Jahal. Pasti kita pilih yang gampang. Tapi ternyata Allah malah tunjukkan kepada kita, oh enggak, kamu harus hadapi yang susah ini. Ya. Kamu harus hadapi yang susah ini. Kamu harus hadapi yang pahit ini. Karena ternyata di balik kepahitan ini ada kemudahan. Di balik kepahitan ini ada ada kemenangan. Di balik kesusahan ini ada ada kemenangan. Ya. Asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik buat diri kita. Bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk buat diri kita dan Allah tahu sedangkan kita tidak tahu. Maka tadi, kaum muslimin inginnya menghadapi kafilah dagang. Tapi yang Allah hadapkan di hadapan mata mereka adalah kafilah. Bukan kafilah ya, pasukannya Abu Jahal. Nah, ketika Abu Jahal bergerak ini, menuju Badar dan eh, apa namanya membawa berapa tadi 1300 di perjalanan Banu Zuhrah itu kemudian mema, me, apa, mengeluarkan sikap untuk kembali ke kota Makkah Ya. Kabilah Bani Zuhrah berkata, tujuan kami keluar hanyalah untuk melindungi harta kami yang dibawa berdagang oleh Abu Sufyan. Tujuan kami keluar bukanlah untuk memerangi Muhammad. Nah, karena itu kami tidak setuju bahwa kita akan berperang di Badar. Ya, karena tujuan kita keluar hanyalah untuk melindungi kafilah dagang. Dan akhirnya kabilah Banu Zuhrah itu keluar dari pasukan 300 orang, mereka kemudian kembali ke Makkah. Sehingga yang tersisa tinggal tinggal 1000 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Badar, awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempati satu lembah yang bernama lembah Ayas. Di satu lembah bernama lembah Ayas dan kemudian ada seorang sahabat namanya Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu. Dia kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah penempatan pasukan di lembah ini ini merupakan wahyu atau istihad engkau?" Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ini adalah istihad aku." Kalau memang ini istihad engkau, ya Rasulullah, maka izinkan aku memberikan pendapatku yang menurut aku lebih tepat. Apa pendapatmu? Maka Hubab mengeluarkan pendapatnya, menurutku posisi pasukan kita tidak di lembah ini, tapi posisi pasukan kita adalah kita mencari sumur di Badar ini yang letaknya paling dekat dengan musuh. Jadi di Badar ini ada banyak sumur, ada banyak mata air. Maka kata Hubab kita cari mata air yang letaknya lebih dekat dengan musuh. Maka kita menaruh pasukan kita di situ dan kemudian sumur-sumur yang di belakang kita itu seluruhnya kita tutup. Dan kemudian kita buat telaga di belakang posisi pasukan kita tersebut. Sehingga orang-orang kafir dari Mekah ini mereka tidak bisa minum air dari sumur-sumur di Badar. Ya, mereka tidak bisa minum air karena sumur-sumur di Badar itu seluruhnya sudah kita tutup dan kita membuat satu telaga yang besar yang mengaliri air dari sumur-sumur yang tadi kita kita tutup tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pendapat dari Al Hubbab bin Al mundhir ini dan menempatkan pasukannya di e, tempat e, sumur terdepan di di Badar. Malam hari sebelum terjadi perang Badar, Perang Badar terjadi disepakati oleh para ahli sejarah terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Maka pada malam harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghabiskan malamnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lakukan salat malam, sujud dengan demikian panjang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ditemani oleh Abu Bakar siddiq Demikian panjangnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Abu Bakar berkata, ya Rasulullah cukup ya Rasulullah. Khawatir Rasulullah ya pingsan gitu karena saking lamanya Rasulullah berdoa. Ya. Maka di malam hari ketika Rasulullah berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan, menurunkan hujan ya di lembah Badar sehingga dengan hujan tersebut telaga yang dipersiapkan oleh kaum muslimin itu airnya penuh dan kaum muslimin kemudian bisa bersuci dengan air tersebut. Mereka bisa mandi, mereka bisa minum, ya. Dan sesudah mandi, kemudian hujan berhenti, kaum muslimin mengalami rasa kantuk dan mereka kemudian tertidur. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat kesembilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghithuna rabbakum." Ingatlah ketika kalian beristighosah. Istighosah itu apa? Ya, meminta dengan sangat kepada Allah istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum maka Allah kabulkan permintaan kalian anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin sesungguhnya aku akan menguatkan kalian dengan mendatangkan malaikat berapa jumlahnya bi alfin seribu malaikat murdifin yang datang berturut-turut ya, dalam satu riwayat sebutkan total malaikat yang datang itu 5000 malaikat jadi datang seribu, seribu, seribu, seribu sampai lima ribu malaikat. Masya Allah. Ya. Pasukan kaum muslimin jumlahnya 313 orang. 313 orang. Ya, sekitar 82 orang dari kalangan muhajirin dan sisanya dari kalangan ansar. Ini pasukan yang bentuknya manusia. Yang bentuknya malaikat berapa tadi? 5000. Pasukan kafir berapa? 1000 kalah deh kalah jumlah itu ya tapi yang dilihat oleh oleh apa namanya oleh manusia jumlah kita sedikit jumlah kaum muslimin sedikit wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi dan tidaklah dijadikan hal ini oleh Allah kecuali sebagai kabar gembira wa litatma'inna bihi qulubukum dan untuk menenangkan hati kalian wa man nasru illa min indillah dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Innallaha azizun hakim sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian dengan nu'as. Nu'as itu apa? Nu'as itu rasa kantuk. Amanatan min. Yang rasa kantuk itu menjadi sebab kalian merasa aman. Ya. Jadi orang ngantuk itu karena merasa aman, merasa tenang. Orang kalau nggak merasa aman nggak mungkin ngantuk, nggak mungkin. Ya, makanya tempat paling aman tuh di mana? Masjid. Kapan? Waktu sholat Jumat. Khutbah Jumat tidur. Aman itu, gak ada supervisor, nggak ada yang ngawasin. Khotib juga gak ngomelin gitu kan. Aman banget. Ya, tidur. Ya. Dan kaum muslimin sebelumnya nggak bisa tidur. Kenapa? Ini menghadapi seribu pasukan ini di hadapan. Gak bisa tidur, cemas Nah sesudah Allah turunkan hujan, mereka mandi, mereka minum, mereka bersuci. Maka kemudian mereka merasa aman. Sesudah itu ngantuk. Ya. Makanya ini jadi peringatan buat kita. Yang pertama apa tadi? Hujan itu rahmat dari Allah. Gak boleh kita mencela hujan, gak boleh. Ya, gak boleh gitu. oh ini hujan lagi Baru nyuci mobil, udah hujan lagi gitu. Enggak, enggak usah. Enggak usah kita celak. Hujan itu rahmat dari Allah, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi, nuas, ya, rasa kantuk, ini juga rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Ya. Makanya orang kalau lagi tidur nggak usah diomelin, Pak. <laughs> Itu Allah lagi sayang sama dia. Ada orang itu nggak bisa tidur, Pak. Susah tidur. Ya. Karena apa? Ya galau hidupnya itu susah. Kalau orang beriman enggak, orang beriman tuh gampang tidur. Ya. Jadi ciri orang beriman tuh gampang tidur <laughs> di mana aja bisa tidur termasuk di masjid sambil duduk bisa tidur ya amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a dan Allah turunkan atas kalian minas sama'i ma'a dari langit itu air tujuan diturunkan air hujan itu apa yang pertama liyutahhirakum untuk mensucikan kalian yang kedua wa yudhhiba ankum rijazasy syaitan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan Nah, karena itu kita kalau marah itu kan suruh Rasulullah ngapain pak? Wudhu pak. Lagi duduk marah diri. Diri masih marah wudhu. Wudhu masih marah mandi loh. Ya. <laughs> ya. Masih marah juga sholat. Ya. Itu menghilangkan rijazah syaitan. Menghilangkan gangguan syaitan. Ya. waliyar di ta'ala kulubikum. Fungsi hujan yang ketiga apa? Dan menguatkan hati kalian. Menautkan hati kalian yang keempat, wa yuthabbita bihil aqdam, mengokohkan pijakan-pijakan kalian. Kita tahu ya bahwa Badar itu kan tanahnya pasir. Ketika turun hujan, maka pasir bertemu dengan air, maka pasir tersebut menjadi padat, menjadi keras. Sedangkan wilayahnya orang kafir itu nggak turun hujan, sehingga wilayah mereka itu susah dipakai untuk berjalan. Kaum muslimin, ya eh, apa pos yang di diinjak oleh kaum muslimin ya daerah yang diinjak oleh kaum muslimin daerah yang padat yang kuat untuk diinjak ya. jadi ini peristiwa malam hari sebelum perang badar kemudian akhirnya besok harinya datanglah itu pasukan orang-orang kafir dan kemudian kaum muslimin bersiap untuk menghadapi mereka dan seperti biasa dalam tradisi orang-orang Arab sebelum peperangan dimulai maka akan didahului dengan mubarazah Mubarazah itu artinya perang tanding. Yang perang tanding ini diawali dengan adu syair dahulu. Ya. Jadi ada adu syair, ya, berbalas syair. Sesudah adu syair, kemudian perang tanding. Maka tiga orang dari penduduk Mekah itu maju, orang-orang kafir. Yang pertama namanya Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua namanya Syaibah bin Rabi'ah. Dan yang ketiga adalah Walid bin Utbah. Walid anaknya Utbah tadi. Jadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Ini dari pasukan kafir. Dari pasukan kaum muslimin keluar tiga orang yang awalnya yang keluar adalah dari Ansar, orang-orang Madinah. Maka tiga orang dari eh, orang-orang kafir ini kemudian berkata, "Siapa kalian?" Kaum muslimin berkata, "Kami orang-orang Ansar." Maka kata tiga orang ini, "Kami nggak ada urusan dengan kalian. Kami urusannya dengan orang-orang Mekah yang lari ke kota kalian maksudnya dengan orang-orang muhajirin maka Rasulullah memanggil pulang itu tiga orang ansar dan kemudian majulah tiga orang muhajirin yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang kedua adalah Ubaidillah bin Al-Harith dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib ya. dari tiga orang ini yang paling tua adalah Ubaidillah maka berhadapan-hadapanlah tiga orang ini Ali menghadapi Al-Walid Ubaidillah menghadapi Utbah dan kemudian Hamzah menghadapi menghadapi uh, Syaibah tadi ya. Maka uh, apa namanya? Uh, Hamzah memerangi memenangi pertempurannya. Ali bin Abi Thalib juga memenangi pertempurannya, namun Ubaidillah kalah ketika menghadapi menghadapi Utbah. Maka uh, apa namanya? Ubaidillah berhasil berhasil ditaklukkan dan kemudian akhirnya Ali dan Hamzah berdua menghadapi Utbah dan kemudian Utbah berhasil di, dikalahkan, dikeroyok berdua. Jadi skornya 2-1 gitu ya, skornya 2-1. 2-1 untuk kemenangan kaum kaum muslimin. Ya, kembali ya, sesudah itu mulailah pasukan kafir itu mulai bergerak ya untuk menyerang kaum muslimin dan kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin untuk diam di tempatnya. Ya, sampai Rasulullah memberikan aba-aba. Makin lama pasukan ini makin mendekat, dan kemudian Rasulullah menyuruh pasukan panah untuk memanah terlebih dahulu. Sesudah barisan pertama orang-orang kafir itu jatuh dengan panahnya kaum muslimin, barisan kedua muncul, barisan kedua bergerak dan kemudian Rasulullah memberikan aba-aba. Apa aba-aba dari Rasulullah? Rasulullah kemudian berkata, "Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian, songsonglah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat Nabi yang berdiri tepat di samping Rasulullah. Namanya Umar bin Hammam al-Ansari. Umar bin Hammam kemudian berkata, Jannatun arduha samawat wal ard. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah, bala, iya. Kata Umar, bah, bah. Bah, bah itu ungkapan nggak percaya itu ya. Hmm, hmm. ya. Gitu ya, ungkapan nggak percaya. Kata Rasulullah, "Ma yahmiluka an bah bahbah?" Apa yang kau maksud dengan ucapanmu bahbah tadi? Maka nah, kata Umar, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha." Tidak demi Allah ya Rasulullah, kecuali aku berharap menjadi salah seorang penghuni surga tadi, yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka nah, kata Rasulullah, apa? "Wallahi anta min ahliha." Demi Allah, engkau termasuk penghuni surga itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, keluarkan oleh Imam Bukhari. Maka apa kemudian kata Anas? Ketika Rasulullah bilang kepada Umar, engkau termasuk penghuni surga itu, maka Anas menceritakan, Umar kemudian mengeluarkan beberapa butir kurma dari sakunya. Dia makan kurma dulu, sarapan dulu ya. Dia makan beberapa butir kurma, kurmanya belum habis, kurmanya kemudian dia buang. Lantas dia berkata, demi Allah, kalau aku menunggu kurmaku ini habis untuk menjemput surga, maka penantianku mendapatkan surga ini terlalu lama langsung maju ke medan tempur bertempur dengan gagah berani dan akhirnya Allah anugerahkan syahadah kepadanya ini kaum muslimin kemudian bertempur dengan gagah berani dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan ketika itu ikut bertempur jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak nggak ada di belakang gitu hanya men, apa namanya mengomandoi dari belakang nyuruh dari belakang tidak Rasulullah ikut bertempur bahkan disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq Rasulullah berada di garis terdepan di posisi yang paling berbahaya dan para sahabat kemudian melindungi Rasulullah SAW. Dalam pertempuran yang dahsyat tersebut, ada seorang sahabat namanya Ukasyah. Kita ingat, Ukasyah ini siapa? Sahabat yang nanti ada satu riwayat Ukasyah ini pernah berkata kepada Rasulullah ketika Rasulullah sebutkan akan ada di antara umatku 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Maka kata Ukasyah, wahai Rasulullah masukkan aku dalam 70 ribu itu. Kata Rasulullah, engkau termasuk 70 ribu itu yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Lantas ada sahabat lagi yang bilang, ya Rasulullah masukkan juga aku ke 70 ribu itu. Kata Rasulullah, sabakoka ukasha. Engkau sudah didahului oleh ukasha. Artinya apa? Kuotanya udah habis. Orang terakhir ukasha tadi. Kita nggak tahu, kita masuk gak ke 70 ribu itu. wallahualam ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita masuk. Nama-namanya udah dicatat itu, udah dicatat di Lauhil Mahfud udah dicatat 70 ribu orang dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Nomor terakhir Ukasyah. Ukasyah di perang Badar dia mengalami peristiwa di mana pedangnya patah. Pedangnya patah disebutkan oleh Syekh Barakuri. Pedangnya patah dan kemudian dia menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, pedang saya patah. Saya nggak bisa bertempur. Maka Rasulullah memberikan akar kayu ya akar kayu kepada Ukasyah. Wahai Ukasyah, bertempurlah engkau dengan kayu ini, dengan akar kayu. Maka Ukasyah mengambil akar kayu itu dan ketika Ukasyah mengayunkan akar kayu itu, akar kayu itu berubah menjadi pedang yang warnanya putih. Pedang besi yang warnanya putih. Masya Allah. Ini ah, riwayatnya sahih, Pak. Ya berubah itu jadi pedang yang berwarna putih. Dan pedang itu terus dipakai oleh Ukasha untuk berjihad sampai kemudian akhirnya Ukasha wafat ketika masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ukasha wafat ketika memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang keluar dari uh, agama Islam. Di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pedang itu diberi nama oleh Ukasha Al-Aun. Al-Aun yang artinya pertolongan dari Allah. Ini peristiwa juga yang terjadi di di perang Badar. Kemudian peristiwa besar lagi yang terjadi di perang Badar adalah persaksian para sahabat bahwa malaikat turut betul-betul turut untuk berjihad di perang Badar. Ya. Ada seorang sahabat ya, yang namanya Haizum. Ya. Dia berkata, ya, ketika perang Badar, aku mendengar ada suara cemeti di atas kepalaku. Ya, kita tahu suara orang eh, apa, memainkan cemeti itu kan suaranya keras ya, cetar gitu. Aku mendengar ada suara cemeti di atas kepalaku dan kemudian aku melihat di hadapan kepalaku di hadapanku ada orang kafir yang wajahnya terbelah menjadi dua. Maka aku tahu itu malaikat yang sedang berperang. Ada lagi seorang sahabat yang lain yang berkata, ketika perang Badar aku mengayunkan pedangku ke kepala musuh. Pedangku belum sampai ke lehernya, ke lehernya musuh. Kepalanya musuh sudah jatuh duluan. Maka aku tahu yang menyembelih itu, yang yang motong kepala musuh itu, itu bukanlah aku, tapi malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata kepada Abu Bakar dan juga kepada Ali, wahai Abu Bakar, wahai Ali, berperanglah kalian. Sungguh di sisi kalian ada Jibril dan Israfil. Para ulama menyebutkan di sisinya Abu Bakar ada malaikat Jibril dan di sisinya Ali bin Abi Thalib ada malaikat Israfil. Ini peristiwa-peristiwa di perang Badar, dahsyat. Ya. Dan Perang Badar ini berakhir ketika apa? Ketika pimpinan pasukan kafir, siapa tadi? Abu Jahal ini wafat. Bukan wafat ya, mampus. Ya, salah ya, kalimat kalimatnya. Mampus mati. Ya. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Yang bunuh Abu Jahal adalah dua anak muda. Namanya Mu'adh bin Amr bin Al-Jamuh dan yang kedua adalah Muawwidh bin Afra. Mu'adh bin Amr bin Al-Jamuh usianya Pak 14 tahun. Muawid bin Afra usianya 13 tahun. Abdurrahman bin Auf melihat dua orang anak muda ini. Mereka membawa pedang sambil menyeret pedangnya karena pedangnya lebih tinggi daripada badannya. Nah, pedang zaman dulu itu besar-besar, Pak. Ini pedangnya lebih lebih tinggi daripada badannya. Dia seret-seret itu pedang. Ketemu dengan Abdurrahman. Kedua orang anak muda ini berkata kepada Abdurrahman, "Wahai pamanku, tunjukkan kepadaku mana itu Abu Jahal." Mana orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat ini? Nah, kata Abu Jahal, eh, kata Abdurrahman bin Auf, wahai anak muda, sudahkah kau mendapatkan izin dari kedua orang tuamu untuk berjihad? Kedua anak muda ini, wahai pamanku, kami sudah mendapatkan izin dari orang tua kami. Maka Abdurrahman bin Auf menunjuk itu, Abu Jahal itu, yang ada di barisan belakang orang-orang kafir, dia memberikan komando kepada orang-orang kafir untuk maju ke depan dan dia ada di belakang. Maka kedua anak muda ini kemudian serentak maju ya. Disebutkan Muawid bin Afra itu memukul betisnya. Jadi Abu Jahal ada di atas kudanya, ya Mu'ad bin Amr bin al Jamu memukul kudanya, kudanya jatuh, kudanya Abu Jahal, Abu Jahal berdiri dan kemudian oleh Muawiz bin Afra betisnya Abu Jahal itu dipukul sekali tebasan bayangkan Pak ini tebasan seorang anak remaja 13 tahun sekali tebasan betisnya Abu Jahal langsung putus ini ada dokter di Mesir tulis kisah mengenai ini dia bilang dokter bedah paling hebat hari ini pun itu nggak ada yang bisa motong kaki orang dalam sekali sekali potong <laughs> ini anak muda umur 13 tahun dia potong itu kaki Abu Jahal sekali potong itu langsung langsung putus itu Muawiyah bin Afra. Putus itu kakinya Abu Jahal, lantas diserang lagi oleh Mu'awiz bin Amr, diserang bertubi-tubi dan kemudian akhirnya tersungkurlah Abu Jahal. Abu Jahal tersungkur dan kemudian keduanya datang kepada Rasulullah lapor, "Ya Rasulullah, kami sudah membunuh Abu Jahal." Kata Rasulullah, "Apa buktinya? Lihat ini pedang kami, ini darahnya Abu Jahal." Maka orang-orang kafir setelah melihat Abu Jahal mati, mereka kemudian lari tunggang langgang. Berakhirlah kemudian perang perang Badar. Selesai peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, mana jenazahnya Abu Jahal? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya akan cari ya Rasulullah. Maka Abu, Abdullah bin Mas'ud mencari dan didapati Abu Jahal itu belum mati ternyata. Lagi megap-megap gitu, lagi sekarat. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud dipenggallah kepalanya Abu Jahal. Dipenggal kepalanya dan kepalanya dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini uh, peristiwa dalam peperangan selesai peperangan maka kaum muslimin ya selesai peperangan itu ada 14 orang kaum muslimin yang mendapatkan syahadah dan kemudian ada 70 orang kafir yang mati ya yang yang gugur yang yang mampus tadi ya 70 <laughs> orang dan ada 70 orang lagi yang ditawan ada 70 orang yang ditawan maka selesai perang Badar ini terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Yang pertama perselisihannya adalah mengenai harta pampasan perang ini. Harta pampasan perang ini bagaimana cara membaginya? Karena dahulu itu kebiasaannya kalau kalau kita membunuh musuh, maka musuh yang kita bunuh itu hartanya milik kita langsung otomatis. Ya. Maka pasukan pemanah bilang, "Enggak, ini haknya kami karena kami yang manah duluan." Kata pasukan infanteri yang menghadapi musuh langsung, "Oh, enggak, ini haknya kami karena kami yang langsung bunuhnya." Maka berselisihlah kaum muslimin. Maka kemudian turunlah surat Al-Anfal ayat pertama yang menegaskan bahwa pembagian harta papasan perang itu hak otoritatif dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang berhak membaginya langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada perselisihan mengenai nasib tawanan perang tadi, 70 orang ini. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah SAW dan para sahabat musyawarah, ya, sahabat, ya, terbagi menjadi dua pendapatnya. Ada yang berpendapat kita minta tebusan. Ada yang berpendapat kita bunuh aja masing-masing ini 70 orang ini. Umar bin Khattab berpendapat ini kita bunuh aja ya Rasulullah. Kita bunuh, kita penggal dan kalau bisa yang bunuhnya adalah yang masih ada hubungan saudara. Ya, jadi untuk membuktikan ya loyalitasnya kepada Islam. Yang bunuhnya adalah yang masih ada hubungan saudara. Masya Allah. Ternyata Rasulullah malah memilih pendapatnya kaum muslimin yang lain termasuk pendapat yang Abu Bakar bahwa ini kita bebaskan dengan membayar tebusan. Maka penduduk kota Mekah berbondong-bondong mengirimkan utusan untuk membayar tebusan buat tawanan eh, penduduk Mekah ini. Eh, ada ada satu cerita yang saya eh, terlewat ini. Ini penting juga. Salah satu tawanan itu dari 70 orang itu ada yang namanya Umayyah bin Khalaf. Kita ingat siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal bin Rabah. Jadi Umayyah itu dulu yang menyiksa Bilal. Ya. Umayyah tertangkap yang menangkapnya Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini adalah kawan dekatnya Umayyah bin Khalaf. Sebelum Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Sama-sama pedagang, sama-sama saudagar. Maka Umayyah gembira ketika ditahan oleh Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, sahabatku, engkau bisa melindungiku. Lindungi aku gitu. Maka Abdurrahman berkata, Wahai Umayyah, engkau akan aku lindungi. nggak ada yang berhak untuk menyakitimu. Maka Abdurrahman membawa Umayyah ke kota Madinah dengan perlindungannya. Sampai masuk kota Madinah, Bilal melihat Abdurrahman berjalan bersama Umayyah. Maka kata Bilal, "Wahai Abdurrahman, itu dulu bekas majikanku yang dulu pernah menyiksa aku. Serahkan dia kepadaku, biar aku bunuh." <laughs> Abdurrahman kemudian melindungi, eh, "Jangan. Ini tawanan saya, berada dalam perlindungan saya, nggak boleh dibunuh." Maka Bilal terus apa meminta supaya diserahkan. Tidak lama kemudian banyak kaum muslimin yang lain. Umar datang, Abu Dhar Al-Ghifari datang, sahabat-sahabat yang lain datang semuanya mengelilingi Abdurrahman bin Auf, meminta supaya Umayyah itu dibunuh. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian memeluk ya Umayyah melindungi Umayyah sampai kemudian Umayyah itu jatuh dalam Rahikul Maktum sebutan begitu. Umayyah jatuh dan kemudian Abdurrahman menindih badannya Umayyah, dilindungi supaya nggak ada yang mukul. Para sahabat yang lain mengambil pedangnya masing-masing, pedangnya, tombaknya dan kemudian menusuk-nusuk tubuh Umayyah dari bawah. Tusuk, tusuk, tusuk, tusuk, tusuk sampai Abdurrahman juga kena tusuk. Ya, lama-lama makin banyak yang nusuk-nusuk-nusuk dan akhirnya matilah Umayyah bin Khalaf. Jadi itu cerita matinya Umayyah bin Khalaf itu. Dikusuk-kusuk dari dari belakang, dari bawah itu. Tusuk-tusuk-tusuk mati akhirnya Umayyah bin Khalaf. Ini peristiwa matinya Umayyah bin Khalaf ini, ini membawa dendam luar biasa bagi keluarganya Umayyah. Nanti ada anaknya Umayyah namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini nggak mau masuk Islam. Bahkan sampai ketika Rasulullah membebaskan kota Makkah, seluruh penduduk kota Makkah masuk Islam kecuali Sofwan, anaknya Umayyah, nggak mau masuk Islam saking bencinya dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah kepada Sofwan yang benci sama Rasulullah dikasih hadiah hadiahnya apa 100 ekor unta bulan berikutnya Rasulullah kasih lagi hadiah 100 ekor unta bulan berikutnya dikasih lagi hadiah 100 ekor unta jadi tiga bulan dikasih 300 ekor unta Sampai kemudian Sofwan berkata, Demi Allah, tidak ada orang yang paling aku benci kecuali Muhammad. Akan tapi Muhammad terus menerus beri hadiah kepadaku sampai aku mencintainya. Jadi ini tips buat kita pak. Kalau ada orang nggak suka sama kita pak, kasih motor. Masih nggak suka juga, kasih mobil. Nggak suka juga, kasih rumah. Nggak suka juga, kasih istri. <laughs> Bingung nanti pak orang yang nggak suka sama kita pak dikasih hadiah. Ini iya, kasih hadiah. Bayangkan 100 ekor unta, unta paling murah 12 juta, 12 juta kali 100 berapa pak? Masya Allah. 300 ekor unta. Nah, ini tawanan pertama ya, akhirnya mati. Ada yang menarik juga di antara tawanan itu, ada satu orang yang namanya Abul As. Abul As bin Rabi. Siapa itu Abul As bin Rabi? Abul As bin Rabi adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah punya anak paling tua. Siapa anak paling tuanya Rasulullah? Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab menikah dengan Abul As sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ketika Rasulullah menjadi nabi, Zainab menjadi muslimah, akan tetapi suaminya nggak mau masuk Islam. Maka ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Zainab tetap di Mekah ditahan sama suaminya. Maka suaminya ikut perang Badar dalam barisan orang kafir. Dipaksa sama Abu Jahal, kamu ikut, ayo perang lawan Muhammad, lawan perpuan. Maka Abu As tertangkap, tertawan. Maka ketika kaum muslimin tadi menyepakati bahwa tawanan yang harus ditebus datanglah putusan dari Zainab putrinya Rasulullah membawa harta untuk membebaskan suaminya ketika Rasulullah melihat harta yang dibawa oleh utusan Zainab itu Rasulullah melihat ternyata harta yang dibawa itu adalah kalung milik Khadijah kalung milik istrinya Rasulullah kalung milik ibunya Zainab diberi ke Rasulullah sebagai hadiah untuk menebus suaminya. Maka Rasulullah menangis melihat kalungnya Khadijah dan akhirnya dibebaskanlah itu Abu As. Dan Abu As ini Pak, ini nanti tetap jadi orang kafir sampai tahun ke-7 sesudah hijrah. Sudah selesai sulhul dia menjelang Fatu Makkah baru dia masuk masuk Islam. Dan akhirnya ah, eh, tidak. Jadi ketika dia dibebaskan Rasulullah kasih syarat kepada Abu As. Abu As, kamu saya bebaskan, tapi kamu harus bebaskan pula Zainab putriku. Biarkan dia hijrah ke Madinah. Karena dia ingin hijrah ke Madinah tapi tidak boleh oleh engkau. Bebaskan putriku dan engkau sudah tidak halal lagi menikah dengan putriku. Maka Abu As dibebaskan kembali ke Mekah dan kemudian Zainab hijrah ke Madinah. Nah, nanti tahun ke-7 Hijriah baru nanti Abdul As masuk Islam dan akhirnya dinikahkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-8 Hijriah Zainab meninggal. Jadi dia hanya sempat menikah satu tahun ya nikah kedua dengan Zainab putrinya Rasulullah. Nah, itu itu kisah uh, pasca pasca apa namanya pasca perang pasca perang Badar. Ada tawanan yang kemudian dibebaskan dan 70 orang tawanan ini penduduk kota Makkah ini diantara mereka ada orang-orang yang pintar baca tulis maka syarat mereka dibebaskan selain mereka membayar harta, mereka juga disuruh untuk mengajarkan baca tulis kepada penduduk kota Madinah yang sebagian besar penduduk kota Madinah adalah orang-orang yang buta huruf. Ini dari sini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Pertama, bagaimana pentingnya musyawarah tadi. Yang kedua, bagaimana peran pemuda ya dalam perjuangan Islam. Lihat itu anak-anak muda 13 14 tahun, dialah yang membunuh Firaun umat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada umat Islam sesudah apa? Sesudah umat Islam berusaha. Jadi Allah tidak menurunkan pertolongan dengan kita diam saja, duduk-duduk saja gitu di rumah kita minta pertolongan pada Allah. Enggak. Allah turunkan pertolongan kepada kaum muslimin sesudah kaum muslimin merancang strategi, mengatur pasukan di Badar, sesudah mereka mengayunkan pedang dan barulah kemudian Allah turunkan malaikat. Dan yang keempat tadi, betapa pentingnya tadi pendidikan ya budaya baca tulis sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan salah satu syarat dibebaskannya tawanan perang Badar adalah mereka mengajarkan baca tulis kepada penduduk kota Madinah. Inilah ikhwatul iman rahimahullah eh, sekilas kisah mengenai peristiwa perang Badar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya? semangat kepada kita untuk kemudian eh, meneladani eh, para pejuang kita di perang Badar ya para veteran perang Badar ini mereka menempati Ahlul Badar ini menempati kedudukan yang sangat istimewa di kalangan para sahabat mereka adalah orang-orang yang yang sudah membuktikan bahwa dirinya adalah orang-orang pemberani ya di hadapan mereka ada seribu pasukan dan mereka tidak ada satupun dari mereka yang kemudian lari ya kemudian meninggalkan medan pertempuran mereka adalah orang-orang yang sudah membuktikan bahwa mereka mampu uh, membuktikan keimanannya dengan dengan keberanian Semoga kita bisa meneladani uh, kisah para ahlul badar ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tekad pada kita sehingga kemudian kita bisa meneladani semua sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wa minkum qulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum innahu wasamiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.